Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Eh, kita lanjutkan dengan pembahasan baru, topik baru. Sebelumnya kita bahas tentang cabang-cabang iman. Maka mulai kesempatan malam hari ini kita akan berpindah pada tema fikih, tepatnya fikih syafi'iyah. Tepatnya adalah dasar-dasar fikih Syafi'iyah dari kitab Safinatun Najah ya, dengan penjelasan eh, dari eh, kitab Nailur Roja. <clears throat> Ya, ya, kitab Nailul Roja karya uh, eh, Syekh Ahmad Ibn Umar Ibn Awad Asyatiri rahimallahu taala dan uh, Safinatun Najah itu Eh, memuat kemudian bagian depan memuat masalah akidah atau kemudian uh, pembahasan tentang masalah rukun uh, global tentang rukun iman dan rukun Islam. Uh, kemudian bagian belakang uh, bagian belakang adalah fikih, fikih ibadat. nanti untuk uh, bagian uh, depan yang berkenaan dengan masalah akidah maka nailu Rojan yang nanti tidak akan kita baca semua namun akan kita baca bagian-bagian tertentu saja. Ya, adapun yang total akan kita baca nanti adalah yang bagian uh, fikih ibadatnya. <clears throat> kita mulai dengan di halaman 67. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Maka Safidatun Najah dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim dan bismillahirrahmanirrahim itu baknya di sini disampaikan di Nailu Roja. Baknya adalah lil musahabah. Menunjukkan artian ber, e, bersamaan. Ya, ma'at tabarok plus tabarok. Maka aku menulis. Ya, maka aku tulis. Maka artinya penulis Safinah mengatakan. Aku menulis buku ini bersamaan dengan menyebut nama Allah. Dalam rangka dan penyebutan nama Allah tersebut dalam rangka supaya Allah memberkahi amal e, dan kegiatan ini. E, ismillah isim diambil dari kata-kata asumu yang artinya adalah al-ulu tinggi dan atas. Ya, ya ada dua pendapat ulama bahasa tentang akar kata ismun. Ada yang mengatakan sumu, dan ada yang mengatakan bahasanya akar katanya adalah dari kata-kata wasamun artinya tanda. Karena nama itu ya, fungsinya adalah untuk menandai sehingga terbedakanlah antara A dan B. Kemudian Allah adalah alamun ala dhatil wajibil wujud. Ya, dia adalah nama untuk zat yang Ya, keberadaannya adalah satu hal yang wajib maka wujud itu ada dua macam wajibul wujud dan mungkinul wujud ya, wajibul wujud itulah Tuhan itulah dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala dan mungkinul wujud itu makhluk makhluk statusnya mungkinul wujud keberadaannya satu hal yang mungkin kalau Allah menghendaki untuk menciptakannya maka ada namun jika tidak maka tidak ada Al-mustahik li jami'il kamalat yang dia berhak untuk mendapatkan segala kesempurnaan. Kemudian di sini disampaikan perbedaan Rahman dan Rahim. Rahman artinya adalah pemberi nikmat yang besar-besar. Adapun Rahim adalah pemberi nikmat yang daqaiq, yang kecil-kecil, yang uh, uh, yang yang kemudian uh, tidak terlihat Ya, jelas karena bukan satu hal yang besar. Sehingga makna bismillahirrahmanirrahim dalam perkataan penulis Safina adalah seiring dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, aku tulis bukuku ini dan ku sebut nama Allah mutabarikan dalam rangka mencari keberkahan, dalam rangka supaya Allah memberkahi eh, aktivitas dan kegiatan ini. Dan muallif itu penulis kitab Safinatun Najah rahimallahu taala membuka kitabnya dengan basmalah dalam rangka meladani Al-Qur'an. Al-Qur'an dibuka dengan Al-Fatihah dan ayat pertamanya ya, dan dibuka dan Al-Fatihah dibuka dengan basmalah. Demikian juga kemudian dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam setiap perkara penting yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus dari kebaikan dan keberkahan. Dalam riwayat yang lain abtar terpotong, dalam riwayat yang lain ajzam terpotong. Dan hadis ini adalah hadis yang uh, diperselisihkan ulama hasan ataukah dhaif. Dinilai hasan oleh Nawawi, demikian juga oleh Ibnu Bazin di rahimallahu jami' dinilai dhaif oleh sebagian ulama di antaranya Al-Albani. di yang penting perkara yang penting artinya sahibu halin ya, satu hal yuhtamu bihi syara'an yang diperhatikan dan dinilai penting oleh syariat semacam menulis buku yang manfaat maka mana kalau tidak dibuka dengan bismillah maka dia terputus Akta makna asalnya terputusnya tangan, satu tangan atau dua tangan. Sedangkan abtar makna asalnya adalah terputusnya ekor. Ajazam artinya orang yang terkena penyakit judam, penyakit uh, eh, ma, uh, eh, penyakit yang menyebabkan ruas-ruas eh, rontok putus uh, penyakit kusta Ajazam mana aslinya adalah orang yang terkena penyakit kusta yang karena penyakit kusta itu maka ruas-ruas badannya ya, copot satu demi satu sehingga jika diterjemahkan ajzam terpotong, itu maksudnya terpotong karena kusta. Bida'i judam penyakit kusta, wahwa dan penyakit kusta adalah illatun yahmaru minal ad'ul udwu. Ini satu penyakit yang menyebabkan anggota badan yang terkena itu memerah kemudian menghitam. Thumma yatasyakok kemudian terbelah. Thumma yatanasar kemudian rontok a'adhanallahu minha. Penyakit yang berbahaya semoga Allah lindungi kita darinya. Wal murad min hadhil awsaf dan yang dimaksud dengan satu amal penting yang tidak dibuka dengan bismillah maka dia terputus akata abtar atau ajzam maka yang dimaksud dengan kata-kata ini akata abtar dan ajzam artinya naqisun wa qalilul barokah artinya tidak sempurna dan sedikit berkahnya Kemudian bismillah itu memiliki lima hukum. Yang pertama wajib membaca bismillah. Wajib membaca bismillah. Contohnya dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah maka dalam madhab Syafi'i membaca Al-Fatihah eh, bismillahnya hukumnya wajib. Karena eh, membaca basmalahnya hukumnya wajib karena basmalah bagian dari ayat dari Al-Fatihah dan baca Al-Fatihah hukumnya wajib. Kemudian e, e, bismillah bisa mengucapkan bismillah hukumnya bisa haram. Manakala mengucapkan bismillah untuk melakukan perbuatan yang haram. Contohnya bismillah ketika mau minum khamar. bismillah ketika mau minum khamar hukumnya haram. E, hukumnya haram dan diperselisihkan murtad dan tidaknya orang yang melakukannya. E, diperselisihkan murtad dan tidaknya orang yang melakukannya. Sebagian ulama di antaranya Hanafiyah mengatakan bahasanya siapa yang melakukan perbuatan bismillah, membaca bismillah ketika melakukan perbuatan haram semacam minum khamar atau berzina, maka dia kafir. Ini alasannya istihzaan. Karena itu adalah bentuk pelecehan dan penghinaan. Ya, namun sebagian ulama menilai tidak tidak sampai derajat Uh, membatalkan keislaman dan keimanan. Kemudian yang ketiga, nadab dianjurkan. Membaca bismillah dianjurkan dalam setiap perkara yang penting. Ya. hal ini yaitu keadaan yang dinilai penting diperhatikan oleh syariat. Ya, semacam di awal wudhu, demikian juga di awal penulisan buku yang manfaat, sebagaimana keterangan yang lewat Demikian juga dalam al-madhab, dalam madhab syafi'i diantaranya adalah bismillah ketika menyembelih. Nah, dalam madhab syafi'i, bismillah dalam menyembelih hukumnya sunnah. Tidak wajib. Kemudian yang ke berikutnya adalah karohah alal makruh didatihi. Bismillah hukumnya makruh jika untuk melakukan satu hal yang secara zat itu makruh Contohnya adalah memandangi sesuatu yang makruh untuk dipandang. Kemudian yang kelima, membaca bismillah hukumnya mubah. Ketika membaca bismillah untuk hal-hal yang mubah, yang tidak ada kemuliaan di dalamnya, semacam memindah barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Setelah bismillah, <clears throat> maka penulis Safinatun Najah rahimallahu taala mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu dalam bahasa Arab artinya sanjungan dengan lisan alal jamil al ikhtiyari sanjungan dengan lisan untuk sesuatu yang indah dan baik, sesuatu yang bagus yang sesuatu bagus tersebut adalah ikhtiyari. Sesuatu yang diusahakan dan bukan bukan kodrati. Bukan satu hal yang dari sananya. Ya, maka kalau ya, sanjungan untuk wajah yang tampan itu bukan alhamdulillah. Karena wajah yang tampan itu kudrati. Ya, memang ya, bawaannya dari sana. Sudah ganteng. Ya, ya, maka dia bukan ikhtiari. Ikhtiari itu satu hal yang di satu hal yang diupayakan oleh orangnya. Ya, maka misalnya dermawan, ya, suka menolong, maka itu jamil al ikhtiari Namun kalau hidung yang mancung, kemudian eh, atau yang lain, maka itu bukan jamil al ikhtiari Maka jamil ada jamil al ikhtiari dan ada jamil al-itirari. Ya, jamil atau keindahan dan sesuatu yang bagus yang itu bersifat kudrati. Maka di sini disampaikan memuji hal yang bersifat indah yang kudrati pujian dengan lisan untuk itu tidak tergolong tidaklah disebut alhamdulughatan wa urfan dan secara kebiasaan alhamdu adalah perbuatan tidak mesti uh, ucapan lisan yunbi yang menunjukkan penghormatan dan pengagungan kepada pemberi jasa dan pemberi nikmat min haitsu kaunuhu mun'iman karena dia memberikan nikmat, boleh jadi nikmat tersebut dirasakan oleh Al-Hamid orang yang memuji, orang yang memuji ataukah dirasakan oleh orang lain. Wal jamil dan yang dimaksud dengan jamil adalah lawan dari kobi satu hal yang jelek. Kal karam semacam kedermawanan. Ikhtiari artinya muncul dari al-ikhtiar dari pilihan semacam al hilam sifat, hilam tidak e, emosional, tidak temperamen, karam, dermawan. Ya, maka tidak termasuk wayah hujubi karena ada kata-kata ikhtiari, maka tidak termasuk e, dalam alhamdu secara bahasa malai sekadalika hal-hal yang tidak seperti itu yaitu keindahan atau satu hal yang bagus namun dia itirari eh, atau satu hal yang bersifat kodrati. Maka kalau pujian untuk satu hal yang baik yang itu kodrati, maka sanjungannya tidak disebut hamdun, namun disebut madahun. Semacam aku memuji permata karena indahnya. Maka di situ menggunakan kata-kata madaha dan tidak pas kalau menggunakan kata-kata hamida. Sedangkan alhamdulillah al-urfi, pujian secara kebiasaan itu sama dengan terima kasih secara bahasa. Karena tadi alhamdulillah secara kebiasaan disebut dengan didefinisikan dengan perbuatan yang menunjukkan penghormatan ya, dan pemuliaan terhadap pemberi nikmat karena dia memberikan nikmat baik dia memberikan nikmat kepada orang yang berterima kasih dan bersyukur ataupun kepada yang lain. Adapun syukur secara kebiasaan maknanya adalah sarful abdi jami'a makna amallahu bihi alaihi fima khuliqa li ajlihi. Tindakan seorang hamba yang menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk mewujudkan maksud penciptaan. Dan tentu maksud penciptaan adalah ibadah kepadanya. Maka syukur secara urf itu maknanya adalah menggunakan nikmat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala Demikian yang kita baca Sempatan malam hari ini Wa sallallahu ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Wa rudawana anilhamdulillahi rabbil alamin Subhanaka Allahumma Wa bihamdika asyadu an la ilaha ila Anta astaghfiruka wa atubu ilaik